Pakar Cerita mempersembahkan Sabda Pandita Ratu. Kureguk Anggur Mahadewa Kucicipi madu sabdanya. Bumi kuremas dalam genggamanku. Matahari dan rembulan ku telan dalam perutku. Apakah mungkin aku akan menjadi bunga yang bisa kau petik dan kau sunting? Sementara jika layu, akan kau campakkan begitu saja. Seperti cermin retak yang tak berharga. Sabda Pandita Ratu, sebuah kisah penuh dilema, tragedi cinta anak manusia, perebutan tahta, mabuk harta dan duniawi, serta silaunya kehormatan, di mana keangkara murkaan meraja Lela karena dendam yang membara. Kisah ini berlatar belakang berdirinya Singasari. Ken Aron, dialah pemuda yang merekuk pahit getirnya kehidupan. Namun sebenarnya, dialah yang harus melaksanakan sabda-sabdanya. Perjalanan sengsaranya adalah awal untuk meraih keberhasilan, untuk menuju kejayaannya di saat Singasari berdiri. Apakah cita-citamu itu, Kenumang? Aku ingin mengubah nasibku. Aku bosan dengan kehidupanku selama ini yang terlunta-lunta, akrab dalam pelukan kemelaratan. Kadangkala aku berangan-angan, aku adalah seorang istri dari Patih. Bahkan lebih gila lagi, aku berangan-angan, andai kata aku adalah seorang permaisuri, maka akan terhapus semua masa silamku. Terhapus lenyap, tidak bersisa semua kenangan buruk yang kumiliki. <sighs> Itulah cita cita aku Kakang Ken Arok. Bagaimana dengan kau, Kakang? Aku ingin menjadi seorang raja. Sabda Pandita Radu Naskah ditulis oleh Pondra Swasti Langit, diolah oleh Agung Bahrodi, didukung oleh artis-artis terkemuka, Ferry Fadli, Eli Ermawati, M. Abud, Ivone Rose, dan lain-lain. Teknik dan montase, Ibing Arifin, dengan sutradara, Dian Pertiwi. Sabda Pandita Radu Kali ini dalam episode ke-12 dengan judul Candi Swambara Budura. Dalam seri ke-347 ini dengan para pemain Ari Akik sebagai Sakya Murti, Ana Sambayon sebagai Nyai Saur Pitutur, Naryo sebagai Presima, Wahyu Chandra sebagai Brahmana Loh Gawe, dan Asli Suhastra, pengantar cerita suara pertempuran yang terjadi di pelataran candi itu. Menarik perhatian Brahmana Loh Gawe bersama sang wasi Presima yang berada di tingkat dua candi suam para Pudura. Mereka bergegas turun dan menyaksikan pertempuran yang terjadi dari dekat. Rahmanaloh Gawe dan Sang Wasi Presima melihat beberapa mayat bergelimpangan Warsi Bresna. Iya, benar Ramana. Aku mengenali salah seorang dari keduanya. Yang aku maksud adalah yang lelaki. Hmm. Ia adalah orang yang dalam beberapa hari ini mengamat-amati candi. Tinggi sekali ilmu kanuragannya. Iya. Aneh. Aku seperti mengenali ciri-ciri khusus pada ilmu kanuragan yang dipergunakan laki-laki itu. Tetapi aku lupa. Entah dari perguruan mana. Uh, bagaimana dengan yang perempuan itu, Sang Wasi? Sebuah ilmu kanuragan yang liar, Brahmana. Hmm, ya, ya, ya. Kau benar. Ilmu kanuragan perempuan itu liar dan ganas. Yang jadi pertanyaan, siapa mereka? dan mengapa mereka bertempur di sini. Nampaknya ada yang bermaksud buruk terhadap candi ini, Brahmana. Ya. Dan pihak yang lain adalah pihak yang berusaha mencegah maksud buruk itu. Aku sependapat. Jika demikian, siapakah yang bermaksud buruk terhadap ketenangan candi ini? Hmm? Pihak lelakinya ataukah pihak perempuannya? Ya, aku berharap aku tidak salah menebak Brahmana Lokawi. Yang bermaksud buruk adalah perempuan itu. Hmm. Nampaknya ia adalah pengikut pemuja Batari Durga, perempuan yang mempunyai tiga netra itu. Hmm. Tetapi Mungkin pula yang bermaksud buruk adalah lelaki yang menghadapinya. Ah, lelaki itu bermaksud baik sang wasi Bresima. Ia telah cukup lama berada di sini. Jika ia ingin berbuat buruk, tentu sudah dulu-dulu ia melakukannya. Nampaknya ia telah meletakkan sebuah tanggung jawab di benaknya sendiri untuk melindungi candi ini. Ya. Jika demikian, Menarik sekali, Brahmana. Demikianlah Rahmanaloh kawedan Sang Wasi Presima memperhatikan perang tanding yang terjadi dengan cermat. Lelaki yang bertempur itu tangguh seperti seekor panteng yang terluka. Ayunan tangannya, tendangan kakinya mantap berisi. Namun lawannya, meski seorang perempuan, tetapi menunjukkan keganasan yang luar biasa. Gerakannya liar dan ada kalanya disertai jeritan melengking. Kamu hanya mengumpat-umpat. Bunuh kau, Bedebah. Kaulah yang akan aku tumpas. Niatmu merusak candi ini tidak akan mendapat restu. Yang Batara Agung akan murka. Jika tidak aku yang akan membungkamu, tentu orang lain yang akan melakukannya. <laughs> Lihatlah, lihat, lihatlah apa yang bisa aku perbuat. Dan janganlah kau bermimpi akan dapat membunuhku. Engkaulah yang akan menjadi persembahan bagi kekuatan yang bersumber pada Batari Durga. Lihat! Lihat dong! Angin tiba-tiba hadir, berputar dari semak dan perdu, mengaduk debu dan dedaunan. Tetapi Satya Murti tidak mau dilindas oleh kekuatan ajian yang dibangkitkan oleh lawannya. Itulah sebabnya Satya Murti telah menggelar ajian Raga Bajra di tangan kanannya. Ajian yang pernah dipergunakan untuk membunuh saudaranya sendiri, Galuh Urang. Satya Murti telah siap menghadapi segala sesuatu. Namun sementara itu, ada yang luput dari perhatian Satya Murti. Nyai Saur Pitutur, pengikut umat Durga, menggunakan sebuah ilmu yang bersandar pada kekuatan hitam kegelapan, kekuatan setan dan iblis. Nyai Saur Pitutur berkomat kamit, mulutnya merapal mantra. Dan tiba-tiba empat mayat yang tergeletak itu bergerak-gerak. Mereka menggerakkan tangan dan kakinya, lalu tertatih-tatih berdiri. Dan kemudian dengan pandangan ganas mereka mengepung Sakya Murti. Bagaimana di sana? Ini iblis. Apapun katamu atas mereka, tetapi hadapilah mereka. Mereka sudah mati. Mengapa kau menyiksanya? Justru mereka akan mati penasaran sebelum merencah tubuhmu. Bunuh dia! Murti tidak menjadi ketakutan melihat mayat-mayat itu bangkit dan kemudian mengepungnya. Dia telah mantap mempersiapkan ajian raga bajra. Dengan langkah-langkah yang kaku, mayat-mayat hidup itu mengepung, merapatkan kepungan. Sang wasi Presima yang menyaksikan peristiwa itu merasa jantungnya seakan-akan hendak copot. Aneh, Brahmana. Ya, aku menjadi yakin sekarang bahwa lelaki itu berada di pihak yang benar. Ia melindungi candi ini dari maksud buruk perempuan itu. Dan sebaliknya perempuan itu jelas pengikut dari umat Durga. Ah, ilmu aneh yang dimiliki, di mana mereka yang telah terbantai hidup kembali. Adalah sebuah ilmu yang berlandaskan kekuatan yang bersumber kegelapan. Kekuatan setan. Ya, jika demikian, kita harus melibatkan diri Brahmana. Ah, jangan dulu Sang Wasi Bresima. Aku melihat lelaki itu bukan orang yang lemah. Lihat, ada cahaya lama lamat di tangan kanannya. Ia menyimpan kekuatan ajian yang luar biasa. Ah, tunda dulu keinginanmu. Kita lihat apa yang akan terjadi. sanak yang tidak mau menyebut namanya? Terlambat bagimu untuk menyesali diri. Mereka ingin mencicipi darahmu. Berikan saja kalau kau tidak ingin mengalami nasib buruk yang lebih mengerikan. Iblis yang Patara Agung menjadikan aku sebagai lantaran untuk menyempurnakan kematian mereka. Juga kematianmu tertimpa raga baja Kalian semua tertimpa gunung meletus. Iya! Mati kalian semuanya. Mati! Jangan merasa puas diri dulu, ke sana. Lihatlah, lihat apa yang mereka lakukan. Bangun. Bangun. Ayo bangun kalian. Bangun dan lawan lagi. Bunuh orang yang tidak tahu diri itu. <laughs> Lihatlah, mereka akan siap mencicipi gurihnya darahmu di sana. <laughs> Sebenarnya lah apa yang dikatakan oleh Nyai Saur Pitutur itu, dirangsang oleh rapal dan mantra yang diucapkan, tertatih-tatih mayat-mayat yang bergerimpangan itu berdiri lagi. Tertatih-tatih mereka berjalan mendekati Sakya Murti. Sakya Murti menjadi marah, kedua rahangnya terkatup erat, dan sekali lagi dia menggelar ajian raga bajra di tangan kanannya dan siap melumat mereka. Tidur hidup lagi, Brahmana. Bagaimana? Iya, perempuan itu menggunakan ilmu hitam, Sang Wasi. Iya, ia telah menggunakan kekuatan iblis untuk membangkitkan kembali mayat-mayat yang telah mati itu. Oh, kasihan mayat-mayat itu, Brahmana. Meski demikian, jangan tergesa melibatkan diri dulu, Wasi Desima. Kita lihat apa yang dilakukan lelaki itu yang nampaknya tidak akan mau menyerah begitu saja. kebingungan di sana. Matilah semuanya. Mati? <laughs> lihat, lihat. Hei! Boleh aku melibatkan dirinya Ya. Demikian terpusatnya perhatian Sakya Murti dan Nyai Saur Pitutur. Mereka terkejut ketika telah ada dua orang yang berdiri tidak terlampau jauh dari perang tanding yang terjadi itu. Sakya Murti mengangguk hormat, memberikan penghormatan kepada Loh Gawe. apa yang kau inginkan kakek tua? Aku tidak senang menyaksikan tontonan yang mengerikan seperti itu. Lihat mayat-mayat yang kau hidupkan kembali itu. Kasihan mereka. Seharusnya bukan perlakuan semacam itu yang mereka dapatkan. Hmm. Kau pun bisa merasakan kalau kau menginginkannya, kakek tua. Tidak. Aku tidak ingin mengalami nasib seperti mereka. Jebah, apa yang kau lakukan itu? Manaloh gawe memejamkan matanya. Mulutnya terlihat berkomat kamit membaca mantra. Kemudian mata yang terpejam itu terbuka kembali. Brahmanaloh gawe masih melanjutkan komat kamitnya. Dan tangannya seperti melampai pada mayat-mayat hidup. Mereka kemudian kehilangan tenaga dan kemudian ambruk. Nyai Saur Pitutur menjadi liar. Tangan-tangannya diangkat dan digerak-gerakan liar. Mulutnya berkomat kanit merapal mantra, berusaha menggunakan kekuatan hitamnya untuk membangkitkan mayat-mayat itu kembali. Tetapi Brahmana Loh kami tidak tinggal diam. Brahmana itu kembali memejamkan matanya. Dan di keheningan dalam hatinya, Brahmana itu memperkuat rapal mantranya. semuanya. Ayo, kalian belum waktunya mati. Bangun, serang orang-orang itu. Barat, bangun! Ayo bangun kalian semuanya! Belum waktunya kalian mati! Mereka sudah mati, Nyai. Mereka telah menemukan jalan kematian yang seharusnya. Jangan kau ganggu ketenangannya. Bangsa keparat, kau benar-benar menggangguku. <laughs> Aku hanya tidak senang melihat perbuatanmu mempermainkan orang-orang yang telah maju terbunuh itu. Lainnya tidak. Nah, lanjutkan kalau kau masih ingin bertarung kepada lawanmu. Silakan sana. Terima kasih, Brahmana. Sakya Murti berdiri dengan tegap dan kaki sedikit merenggang. Tatapan matanya tajam memandang ke arah Nyai Saur Pitutur. Nampaknya perempuan itu benar-benar gregetan karena ada orang-orang yang menjadi penghalang niatnya. Nyai Saur Pitutur mengangkat perlahan-lahan tangan kanannya yang tidak lepas dari perhatian Sakya Murti. Tangan kanan itu ternyata mendekap kening pada noktah merah bulat yang terletak di kening itu. Dan perlahan kemudian, dari sela-sela jemarinya, tiba-tiba asap mengepul. Meski tipis, tetapi Sakya Murti mampu menangkap dengan tatapan matanya. Thank you. merasa gembira karena berhasil membantai orang-orangku. Sekarang, rasakanlah kekuatan yang bersumber dari pasetran Gondamayit. Rasakanlah, rasakanlah, rasakanlah. Hiya! perempuan itu lenyap. Sang Wasi, kau tolonglah laki itu. Aku akan kembali ke candi. Dengan cepat sekali, Nyai Saur Pitutur melenting dari bangunan candi ke bangunan candi yang lain, dan jauh di belakang Brahmana Loh Gawe mengejar. Hingga kemudian sampailah Nyai Saur Pitutur di puncak stupa. Terlihatlah di sana seorang perempuan hamil tengah duduk bersimpuh dengan tangan menyembah perempuan yang hamil itu terpaku dalam semedinya. Perempuan ini yang aku cari. Aku harus mengganggunya. Aku harus mengacau tapa berata yang sedang dilakukannya. Nyai Saur Pitutur melangkah semakin dekat. Tangan kanannya terangkat perlahan dan kemudian mengusap ke arah keningnya yang ditandai noktah bulat berwarna merah. Lamat-lamat bagaikan terbayang di kelopak matanya bagaimana umat Durga telah menjatuhkan perintah kepadanya. Kamu mengganggu perempuan yang sombong itu. Aku tidak senang dengan Topo Broto yang dilakukannya. Ganggu dia. Kacaukan pemusatan semadinya. Lakukan perintahku. Nyai Saur Pitutur telah siap. Di bagian lain dari Candi Suam para Budura itu, Brahmana Loh gawe kebingungan karena kehilangan jejak. Namun dia segera melesat ke arah puncak candi. Tetapi dia terlambat sekejap. Nyai Saur Pitutur, pengikut kekuatan gelap umat Durga itu telah siap. Tangan kanannya telah menyimpan kekuatan dahsyat. Aku harus mengganggunya. Bila perlu, aku harus membunuhnya. Aku harus membunuhnya. jadi tiga. Perempuan itu ada tiga. Gila. Yang mana perempuan itu yang sebenarnya? Berdebah ke barat. Apa yang kau lakukan itu? Pergi kau kakek tua. Aku tidak akan membiarkan apa yang kau lakukan. Brahmana loh kawi merasa lega ketika melihat Pinaka Swasti Ratu masih berada di tempatnya. Namun Brahmana loh kawi terkejut saat menyaksikan tubuh yang bersemedi itu telah berubah menjadi tiga. Pengikut umat Durga itu kebingungan memilih mana pinaka swasti ratu yang sebenarnya. Dan belum lagi Saur Pitutur berbuat apapun, sekali lagi dia dikejutkan oleh keadaan yang tidak terduga. Di langit, bulan sepenggal yang menggantung di barat tiba-tiba menjadi semakin gelap dan semakin gelap yang terlihat menjadi kabur dan semakin kabur hitam dan semakin hitam. semakin gelap. Gelap. Aku aku kesulitan melihat apapun. aku aku kesulitan melihat apapun. Akhirnya yang nampak hanya hitam kelam. Melihat jemari pun perempuan itu tidak mampu lagi. Seperti orang buta, dia terhuyung-huyung. Hal yang sama dialami pula oleh Brahmana Loh Gawe. Dia juga kebingungan melihat gejala aneh itu. Namun Brahmana Loh Gawe menerimanya dengan hati yang lebih mapan. Brahmana itu merasa yakin bahwa apa yang terjadi itu adalah sebuah perlindungan yang gaib terhadap candi atau terhadap pinaka yang sedang bersemedi. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Ha? Apa yang kau lakukan? Mengapa aku tidak bisa melihat apapun? Oh, keparat semuanya, gila semuanya. Aku, aduh. Oh, oh, oh, oh. Keparat, keparat, berdebah. Gila semuanya. Mengapa begini? Berputar, berputar. Oh, oh berputar. Oh, mengapa begini? Berbagai macam sumpah serapah dari perbendaharaan kata-kata yang paling kotor keluar dari mulut Nyai Saur Pitutur, pengikut umat Durga itu. Tiba-tiba dia merasa menjadi buta karena tidak mampu melihat apapun. Dan di dalam lingkungan candi yang banyak sekali menyimpan bagian-bagian bangunan, dia sering menabrak dinding. Suatu ketika, dia yang merasa marah sekali mengayunkan tangannya menghantam dinding itu. Tetapi candi itu bagaikan mendapat perlindungan kekuatan aneh, kekuatan yang tidak sewajarnya. Bukan batu candi itu yang berantakan, namun justru tangannya sendiri yang luka berdarah dan terasa amat pedih. Barat, berdebar iblis! Oh, oh, aku menjadi buta! Aku menjadi buta, tidak bisa melihat apa-apa. Oh, mengapa begini? Mengapa begini? Mengapa begini? Yang Batara Aku telah memberikan perlindungan kepada candi ini. Gelap sekali yang muncul ini telah membuat pengikut Durga itu kebingungan. Yang aku lakukan sekarang adalah bersemadi. Saatnya semula dia berdiri, sang Brahmana loh gawe segera duduk bersimpuh, dan kemudian bersila. Dan sesaat kemudian, Brahmana loh gawe telah merambah ke sebuah dunia yang lain. Manakala semedinya semakin terpusat, seolah-olah telah menjelajahi daerah yang sebelumnya tidak pernah terjamah. biasa. Orang ini masih juga belum siuman dari pingsannya. Aku telah berusaha mengurut dan merangsang simpul-simpul sarafnya. Akan tetapi, ia masih pingsan. Siapa sebenarnya orang ini? Mengapa ia berkepentingan sekali ikut melindungi candi Suambara Pudora? Ilmunya tinggi sekali. ajiannya benar-benar mampu merontokkan sebuah batu sebesar gajah sekalipun. Akan tetapi, ilmu perempuan itu ternyata lebih dasar lagi. Oh, kau sudah siuman ke sana? Oh, namaku Brisima. Tolong apa yang harus kulakukan? Hmm? Lindungi anakku. Lindungi anakmu. Siapa? Siapa namamu di sana? Hmm? Oh, pingsan lagi. Kisanak? Kisanak? Ia memintaku untuk melindungi, ya, melindungi anaknya. Siapa anaknya? Sakya Murti pingsan lagi, kepalanya terkulai ke kiri. Wasi Resimas sekejap terpaku memikirkan Tiba-tiba dia seperti menemukan sebuah jawaban. Sang Presima kemudian menoleh ke arah candi yang berada di belakangnya. Ah, hilang. Ah, candi itu kemana? Sang Wasi Presima, Wasi yang berasal dari bumi Panarukan itu, terkejut menyaksikan keadaan aneh di depannya. Dalam tatapan matanya, jelas candi itu telah murcah. Yang terlihat kemudian hanyalah bagian yang sangat gelap, hitam pekat dan serasa padat. Gelap itu telah melindungi candi dari pandangan mata. Candi itu tidak nampak. Bukan hilang, tetapi tidak kelihatan. Sesuatu telah menyelubunginya. Oh, apakah yang telah terjadi di sana? Apakah Brahmana Logawe berhasil mencegah perempuan itu mengganggu Nyai Pinaka? Oh, apa yang harus aku kerjakan? Sang Wasi Presima meletakkan tubuh Sakya Murti di tanah. Sang Wasi kemudian berlari mendekat ke arah candi, hingga kemudian tepat berada di bawahnya. Namun Sang Wasi Presima harus tercekap hatinya karena tidak mampu menembus bagian hitam yang melindungi candi itu. Sang wasi Presima tertegun melihat keadaan aneh yang terjadi di belakangnya. Candi suam para Budura telah lenyap, diselubungi gelap yang amat pekat. Seolah-olah candi besar itu dilindungi oleh sem dari pandangan mata orang yang menyaksikan. benar-benar aneh. Candi itu tidak nampak, bukan hilang. Ya, pasti ia masih ada di tempatnya. Hanya ada sesuatu yang menyelubunginya. Oh, apakah sebenarnya yang telah terjadi di tempat ini? Sang wasi Presima melangkah mendekat Batas gelap itu dirasakan hanya berjarak beberapa jengkal di depannya. Masih Presima yang benar-benar merasa penasaran menjulurkan tangannya menyentuh bagian yang gelap. Dan ketika dia tidak merasa memegang apa-apa, dia melangkah dan akhirnya dia menyentuh sesuatu. Dinding candi. Aku telah memegangnya. Ya, tanganku bisa merasakan. Akan tetapi, mataku... Mataku tidak berhasil menembus warna hitam yang pekat sekali dan menyelubungi candi ini. Oh, yang batara aku. Sungguh benar-benar ajaib. Benar-benar luar biasa candi ini. Nampaknya perempuan aneh yang telah masuk ke dalam candi itu telah terjebak. Ya, terjebak. Sambil tidak melepaskan perhatiannya kepada candi yang diselubungi gelap yang pekat, sang wasi Bresima kembali ke arah di mana lelaki pingsan itu berada. Namun, di mana dia? Di mana orang itu? Aku tadi, ya, aku tadi meletakkan di sini, tetapi sekarang tidak ada. Orang tertawa. Oh, orang tertawa. Perempuan. Siapakah dia? Kau kebingungan karena kehilangan sesuatu. Jangan kau pikir orang itu aku bawa. Oh, tunggu Uma Durga. Menampalah kau. Sial. Ia telah membawanya. Sang wasi Presima yang merasa kaget karena orang yang pingsan itu hilang, bermaksud mengejar umat Durga yang diyakini pasti telah mengambilnya. Tetapi niat itu terpaksa dia tahankan, manakala mengingat dia tidak akan mampu menghadapi umat Durga yang memiliki kemampuan kanuragan yang sangat tinggi. Oh, umat Durga telah mengambil orang itu. Sayang, Aku belum mengenalnya. Akan tetapi... Tolong. Tolong. Lindungi anakku. Lindungi anakku. Ah, orang itu meminta kepadaku untuk melindungi anaknya. Siapa lagi anaknya? Kalau bukan Nyai Pinaka Swasti Ratu. Ya, pasti. Beberapa saat lamanya Wasi Presimat berdiri terpaku di tempatnya. Kemudian dia melangkah mendekati candi yang masih diselubungi oleh gelap yang pekat. Dalam kebingungannya, dia membiarkan waktu terus bergerak tanpa berbuat apapun. Hingga kemudian pagi hampir tiba. Di langit timur semburat merah lamat-lamat bersinar. Pagi akan segera datang. Sebentar lagi matahari tidak akan tercegah. Muncul di langit timur. Lalu apa yang terjadi dengan candi yang diselubungi kegelapan malam ini? Jika tersentuh oleh sinarnya, apa yang akan terjadi? Mendadak sang wasi Presima menjadi tegang ketika memikirkan hal itu. Sebentar lagi matahari akan terbit. Dan apakah yang bakal dialami candi itu ketika sinarnya menyentuh candi? Sang wasi Presima segera berlari-lari menempatkan diri dan dengan berdebar-debar menunggu saat matahari terbit di langit timur. seperti membakar langit, candik Allah saat fajar pagi telah muncul. Bukan main. Ternyata benar dugaanku. Sinar matahari itu terpengaruh terhadap candi. Oh, apakah yang telah terjadi? Gelap yang pekat itu bagaikan diaduk atau teraduk. Oh, bagian puncak candi mulai terlihat wujudnya. Ya, bagian puncak candi mulai terlihat wujudnya. Sinar matahari yang masih berwujud semburat merah di langit timur ternyata telah menyebabkan bagian paling puncak dari candi suam para Budura itu menampakkan diri. Terlihat dari samar-samar semakin jelas. Prisima terpaku di tempatnya berdiri menyaksikan peristiwa yang terus berlangsung. Mula-mula bagian setupa yang terlihat. Sekarang setupa terlihat jelas. Akan tetapi bagian bawah, ya, bagian bawah masih dilindungi oleh warna hitam yang kelam. Oh, sekarang di bawah stupa mulai terlihat. Ya, mulai terlihat samar-samar gelap hitam itu terurai. Semakin bawah, semakin terurai. Dan di bagian akhir, peristiwanya berlangsung lebih cepat. Ketika langit timur semakin terang, maka dengan cepat wujud candi yang semula samar-samar itu kini menjadi jelas. Presima kemudian berlari-lari ke puncak candi. Oh, apa yang sedang Tuhan cari? Hmm? Sang Brahmana Logawe? Perempuan itu hilang. Uh, bagaimana dengan orang itu? Orang itu juga hilang. Hilang? Iya, benar. Hmm. Nampaknya lelaki itu adalah orang tua dari Nyai Pinaka Swasti Ratu. Kau mengetahui hal itu? Bagaimana? Ia meminta tolong kepadaku untuk melindungi anaknya. Siapa anaknya? Kalau bukannya Pinaka... Nah, apa yang terjadi kemudian? Saudara pendengar, untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kelanjutan kisah ini dalam seri berikutnya. Sampai jumpa.